Pak Zainal? Iya, silakan Pak. Kalau saya sih berdapat ya menyayangkan ya kenapa dihapus ya kan sekarang kan ibaratnya kan suasana maunya zaman global ke depan ini harus benar lagi ASEAN bersatu itu kan bahasa ini bahasa internasional kenapa harus dihapus maksudnya itu mestinya cara pendidikannya yang dirubah pendidikannya yang menyenangkan gak membosankan jadi gak merasa terbebani jadi itunya masuk pelajarannya masuk maksudnya tahu tapi dia senang itu kan ada sistem pendidikan begitu itu mestinya guru kita itulah yang arti ide dan jadi guru yang profesional nah. ya Bu Ibu Fena. ya halo iya silakan Bu ya. Saya ingin memberikan pendapat uh, sayang sekali kalau misalkan pelajaran bahasa Inggris itu dihapus dari kurikulum SD karena kita tahu sekarang ini zamannya globalisasi banyak orang asing yang datang ke Indonesia dan eh, anak kita juga kan harus up to date dan mengikuti semua pelajaran-pelajaran kalau dari kecil sudah terbiasa dengan bahasa Inggris dia kan akan tetap berinteraksi dengan dunia luar yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi mungkin iya Ibu Fena cukup? ya terima kasih banyak komentar Anda Bapak Ketut? Uh, terima kasih Mbak silakan Pak kelihatannya ya memang benar sayang sekali kalau dihapus menurut saya mungkin materinya yang mungkin perlu di apa ya lebih disederhanakan biar dia cocok dengan penangkapan eh, anak-anak kita gitu ya. Kadang saya lihat pelajaran bahasa Inggris ini mungkin penyelesaiannya yang belum bagus, belum belum apa namanya belum terstruktur. Eh, jadi ngaca-ngaca, kadang baca dulu, padahal harusnya mendasar sekali bahasa Inggris yang mana mendasar menit kenalan eh, orang, pengenalan tubi gitu ya, kita perlu diimprove dulu. Hmm. Jadi jangan dihilangin menurut saya sih. Nah, cuma dipelajarin secara sistematis gimana cara ngajari anak, anak kecil biar penangkapannya lebih bagus gitu. Oke. Ya supaya menarik gitu. Itu aja mungkin dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Ketut. Pak Andre. Ya. silahkan Pak Andre. Uh, mungkin uh, eh, meskipun ya bahasa Inggris memang perlu. Tapi di SD memang eh, jadi tidak di Eh, dimasukkan ke dalam pelajaran utama jadi dia tidak diujikan gitu di ujian nasional karena memang benar membebani membebani anak eh, SD ya seharusnya belum begitu uh, pemikirannya belum begitu itu dibebani gitu sebaiknya ya dimasukkan pada porsi bukan pelajaran utama begitu Gitu aja Bu Oke, terima kasih Pak Hansi. Pak Endro. Halo. Iya, silakan Bapak. Halo. Halo Pak Endro, silakan komentar. Ya, suara ya, suaranya kecil di sini. Jelas suara saya Mbak? Jelas sekali Pak Endro. Ya, menurut saya sih saya setuju dengan uh, pembicaraan yang eh, sebelumnya bahwa tetap harus ada bahasa Inggris itu ya karena kita kan sudah internasional ya tapi mungkin porsi untuk anak-anak dikurangi supaya mereka lebih fun, lebih nerimanya lebih ringan dan nggak menjadi beban gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Satu penelpon terakhir Pak Wiwit. Itu ya, menurut saya juga eh, lebih baik jadi tetap ada, cuma lebih ringan. Contoh, kalau di sini itu ada bisnis Junior. Eh, itu kan lucu-lucu bahasa Inggris jadi menyenangkan ya yang eh, istilahnya menjadi senang aja gitu Maksudnya nggak terlalu berat sampai present time, past tense, dan yang terlalu berat. Mungkin yang sampai simple tense aja. Tapi menurut saya yang ringan-ringan aja, bakunya tipis aja gitu. Pak Edi, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Edi. Menurut saya itu kalau dihapus suatu kebenturan ya bagi pendidikan kita. Yang perlu dipertimbangkan justru eh, sekolah-sekolah internasional yang mulai dari SD, TK itu yang perlu dipertanyakan sesuai nggak dengan kondisi negara kita, sesuai nggak dengan Pancasila kita. Ya, tapi bahasa Inggris itu sebenarnya nggak masalah. Kalau anak itu kata kena misalnya seorang anak bisa bahasa Jawa selain bahasa Indonesia atau selain bahasa Indonesia bisa bahasa bahasa apa bedanya? Ya kan? Selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak masalah. Eh, sekolah-sekolah internasional itu yang perlu dipertanyakan. Kau tahu nggak? Terima kasih. Bu Linda, selamat sore. Ya, sore. Silahkan. Silahkan, Ibu. Ya, bahasa Inggris itu kan sudah menjadi bahasa yang internasional ya. Selain bahasa Indonesia, bahasa China, bahasa Inggris itu saya rasa penting untuk pendidikan di bagi bangsa di Indonesia kalau mereka tidak sejak dini diberikan pelajaran kurikulum bahasa Inggris, itu mereka nanti akan tertinggal. Untuk apalagi nanti 2015 itu sudah merupakan era globalisasi. Ya, sekian terima kasih. Pak Jimmy. Ya Bu. Silakan Pak Jimmy. Ya, presiden kita berpidato pakai bahasa Inggris ya. Itu saja, terima kasih. Pak Rudi. Iya, halo sore. Dengan Pak Rudi. Iya. Eh, jadi menurut saya begini ya, bahwa yang pertama pemerintah itu agak berintan ya. Sebenarnya kita bingung. Kalau sekarang dihapuskan kan berarti dahulu boleh gitu ya. Nah kok dulu boleh, sekarang nggak boleh. Kalau <clears throat> seperti ini kan membingungkan, nanti lama-lama boleh lagi gitu. Kalau dikatakan bahwa itu membebani, ya memang untuk SD kan itu kalau untuk SD saya pikir kalau saya sih setuju-setuju saja bukan soal itu masalah bahasa internasional dan sebagainya sekarang banyak ada bahasa Cina bahasa segala itu itu buat saya nggak penting kok kalau untuk anak SD ya apalagi di Papua sana lalu di mana-mana banyak ini hanya di Jakarta saja jadi memang itu silakan di eh, apa di jam tambahan yang saya dengar ya dipersilakan karena itu memang membebani nggak bahasa Indonesia nya sendiri itu belum betul. itu yang pintar-pintar bahasa Inggris coba dicas bahasa Indonesia itu masih jelas sekali jadi sebaiknya bahasa Indonesia nya itu yang ditingkatkan itu ya cuma yang penting ya itu tadi jangan perintah lah pemerintah terima kasih selamat pagi Pak Darwin Ya, ya saya tidak setuju dengan apa、uh, eh, hal itu ya karena sebetulnya dari sejak dini itu SD itu、uh, eh, para pelajar itu seharusnya udah belajar lah bahasa Inggris mungkin tidak perlu terlalu eh, apa, banyak tapi eh, sedikit-sedikit mereka akan terakumulasi dengan baik nanti terima kasih Terima kasih Pak Darwin Buleni, selamat pagi Ya, selamat pagi Silakan. Uh, uh, saya cuma ingin mempertanyakan alasan pemerintah Karena kalau dia lihat negara tetangga Itu misalnya di Singapura, di Malaysia Itu tidak pernah ada Eh, satu anak ke Singapura yang hanya diajarkan satu bahasa. Mereka orang uh, Singapura keturunan Chinese, mereka akan berbahasa Mandarin dan English. Keturunan Melayunya berbicara bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Keturunan Indianya mereka bisa bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Jadi kenapa kita harus menurunkan eh, kurikulum yang sudah kita buat e, supaya kita nanti jadi malah kalah bersaing dengan negara tetangga kita sendiri. E, begitu saja komentar saya. Terima kasih Bu Leni. Pak Herman, selamat pagi Pak Herman. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, saya berpendapat uh, tidak setuju kalau kurikulum uh, itu dihapuskan karena saya sudah anak ke Malaka. Pak Herman? Anak-anak ke ya. Mohon dikecilkan dulu Pak monitor radionya supaya tidak feedback Pak Herman. Oke, okay, silakan. Oke, saya sangat tidak setuju dengan mata pelajaran itu dihapuskan karena pendidikan usia dini itu sangat diperlukan. Saya sudah pernah ke Malaka dan melihat anak-anak desa pun sudah bisa berbahasa Inggris untuk membiasakan itu. Jadi saya sangat tidak setuju. Demikian. Terima kasih Pak Herman, Pak Arief, selamat pagi. Ya, selamat Silakan Pak Arief. Saya rasa itu tindakan pembodohan. Saya nggak tahu menterinya yang bodoh atau melakukan tindakan pembodohan itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau komentar itu kan bahasa internasional. Kita harus eh, bergaul dengan internasional semuanya ini. Ya, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Pak Edi. Selamat pagi Bu Diana. Iya, selamat pagi. Silakan. Uh, saya mau komentar aja. Diganti aja sama bahasa Jawa yang paling benar. Bahasa Inggrisnya dikurang. Ganti jadi pada pinter lagi deh. Ya, terima kasih Bu Diana. Pak Kris, selamat pagi, silakan. Ya, selamat pagi. Saya tidak habis mengerti pemerintah pola berpikirnya. Sekarang ini kan era global gitu. Semua belajar melalui udara media bahasa Inggris. Itu namanya kita langkah mundur bagi anak-anak kita. Dan itu tidak membebani karena mereka tuh enjoy. Eh, ada program-program untuk membuat mereka fun sambil belajar. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya eh, apa ya? Kelihatan saya melihat pemerintah ini hanya mau mengalihkan kurikulum bahasa Inggris ini kepada orang tua karena orang tua bisa sadar bahwa bahasa Inggris penting untuk anak-anak. Selamat siang Uh, ya, saya mau kasih pendapat kalau bahasa Inggris dihapuskan di, untuk anak SD, maka Indonesia akan tambah mundur. Ya, terima kasih. Pak Ampang, selamat siang. Ya, selamat siang. Eh, komentar saya kalau pemerintah menghapus kurikulum ini berarti pemerintahnya ingin me, apa, meninggalkan zaman atau ketinggalan zaman. Saya nggak tahu nih istilahnya, tapi yang jelas kita akan jadi negara yang paling terbelakang dibandingin Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Harusnya pelajaran seperti itu bukannya dari SD, malah dari sebelum anak itu bisa bicara atau gimana, itu dikasih pelajaran seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Pak Henry, siang. Selamat siang, Mbak. Komentar Anda, Pak. Ini bingung saya bingung sama pemerintahan kita ya kerjaan seharusnya dia banyak dia selesaikan tapi yang nggak bermanfaat dia sering Padahal saya bilang lebih baik menterinya mundur lah udah sangat banget ini negara kita nih kayaknya dengan pengurusan pemerintahan ini rakyat kembali balikan aja nih sama pemerintah kita ini mbak saya bilang lebih baik menterinya mundur lah malu saya juga ada punya menteri kayak begitu juga makasih terima kasih Pak Hendri Pak Amin siang selamat siang Good afternoon. <laughs> Silakan Pak. Bahasa Inggris saja. Ya? Yes, oke. Sebelum walaupun saya sekolah nggak tinggi ya, saya nilai bangsa bahasa Indonesia juga banyak bahasa Inggris campuran, nggak murni. Kenapa kita sih kalau kita punya penjabat kalau hitung dari belakang nomor satu, kalau depan saya nggak tahu deh. <laughs> Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Pak Raya selamat siang. Selamat siang Mbak. Iya. Iya, kalau buat menterinya suruh aja, suruh belajar bahasa Inggris dulu lah dia. Iya Mbak ya Oke, Terima kasih ya Terima kasih Pak Raya Selamat pagi Pak Batiar. Pagi Iya komentar Anda Pak Batiar. Iya eh, kalau saya sih setuju saja Dengan alasan karena kalau kita lihat perkembangan terakhir ini Makin lama anak-anak kita Baik pelajar maupun yang udah Udah mau masuk ke jenjang kerja pun Mereka rasa bangga terhadap Indonesia nya sudah semakin hilang saya rasa ini salah satunya adalah di usia dini mereka sudah diperkenalkan bahwasanya di luar sana lebih bagus daripada Indonesia dengan salah satunya ya bahasa Inggris yang mana eh, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak dipakai gitu salah satunya Terima kasih Pak Batiar. Pamin. selamat pagi. Pagi, cowok. Morning, Morning aja deh pakai bahasa Inggris. Morning. Justru <laughs> kita luar negeri mesti bahasa Inggris. Kita lihat orang Tiongkok dulu pameran di PRJ, nggak, nggak pinter bahasa Inggris. Wih, sekarang kita jadi minder. Kok kita jadi mundur sih? Ya usahlah bahasa Arab aja. Kan, terima kasih. Hai, pagi. Pagi. Ya, komentarnya, Pak. Eh, kalau menurut saya ya Bu, itu yang bikin peraturan seperti itu si otaknya otak kerbau. Ya, jadi uh, bahasa Inggris dan ilmu hitung itu membuat kita menjadi kaya nantinya di untuk masa depan kita. Tapi kalau kita hanya disuruh ngajarin ngapalin kapan Pangeran Diponegoro lahir, itu nggak akan bikin kita jadi kaya gitu loh. Jadi ya memang susah kalau pejabat Indonesia ocupanya seperti kerbau ini semua ya susah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ai. Pagi Bu Ani. Pagi. Ya, komentarnya Bu. Uh, kalau menurut saya hari ini eh, nggak uh, ada kurikulum bahasa Inggris kayak orang buta berjalan kali ya. Terima kasih.